ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Dalam tausiah pertama di hari pertama yang lalu Kita sedikit menyebutkan Tentang Asyukur kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Dan disebutkan pula peran asyukur bagi keistiqomahan akidah dan iman seorang hamba. Pada pagi hari ini kita juga masih membahas beberapa asbab yang dapat membantu kita untuk meraih tambahan nikmat dan al-istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas akidah, di atas as-salafiyah di mana juga sudah kita sebutkan bahwa al-istiqamah di atas salafiyah azizah istiqamah di atas al-manhaj salafi adalah suatu perkara yang sangat berharga di satu sisi namun di sisi lain juga kita merasakan bahwa itu sesuatu yang cukup berat. Beberapa banyak jumlah manusia yang telah jatuh bergelimpangan meninggalkan rel istiqamah. Sempat pula kita sebutkan beberapa contoh pada waktu itu. Dan kita sebutkan pula bahwa tidak ada yang bisa menjamin keistiqamahan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. tidak banyaknya teman, banyaknya orang yang mendukung prinsip kita, tidak itu semua menjamin keistiqomahan seorang muslim. Tidak pula tingkat ibadah seseorang, tidak pula ilmu yang dimilikinya atau bahkan <clears throat> banyaknya ulama dan masyayikh yang dia bertalaki menimba ilmu darinya semua itu tidak menjamin keistiqomahan seorang muslim. Sehingga diingatkan oleh ulama kita untuk seorang muslim itu la yaghtar tidak tertipu atau bangga dengan apa yang dimilikinya. Tapi benar-benar yang pertama bersandar kepada Allah secara totalitas dalam meraih al-istiqamah serta menjauhi segala asbab, segala sebab yang dapat menghalangi kita untuk meraih al-istiqamah dan jatuh dalam jurang kehancuran. <clears throat> Seorang yang mengerti nilai mahalnya nilai iman, mahalnya nilai istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, dia akan serius dan sungguh-sungguh untuk menempuh berbagai asbab yang mengantarkan kepada al-istiqamah. Sebaliknya seorang yang tidak atau belum mengerti mahalnya iman, mahalnya istiqamah. Dia nggak terlalu serius, kurang bersungguh-sungguh untuk mengetahui sebab-sebab al-istiqamah dan meninggalkan menjauhi segala yang menghilangkannya. Di antara asbabul istiqamah yang Allah atau yang saya berharap dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saya bisa menempuh asbabul istiqamah tersebut yang dengannya dan taufik serta rahmatnya Allah jaga keistiqamahan diri saya dan juga untuk antum semuanya yaitu as-sidq kejujuran. Kejujuran dalam beramal, kejujuran dalam berucap, kejujuran dalam bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah dan prinsip-prinsip akidah dan menjauhi sikap tidak jujur dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق إلا كتب عند الله صديقا wajib atas kalian untuk bersikap jujur karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebajikan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan dia ke dalam jannah dan tidaklah seorang hamba bersifat jujur dan berupaya dengan serius untuk bersifat jujur kecuali Allah catat dia di sisinya sebagai seorang siddiq. Kejujuran yang dimaksud meliputi kejujuran amal, kejujuran lisan, kejujuran niat yang ada dalam sanubari kita. Yahdi ilal bir kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebajikan, kebaikan. Kebaikan imannya menjadi lurus, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diistiqomahkan. Kebaikan ibadahnya dalam bentuk diberi taufik oleh Allah untuk beribadah dengan baik dan benar kebaikan dalam prinsip-prinsip manhajnya. Allah lindungi, Allah jaga dia. As-sidqu atau kejujuran setiap hamba selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam laboratorium uji coba dari waktu ke waktu. Tidak akan pernah seseorang lolos dari ujian tersebut dalam pengertian berjalan tanpa adanya kontrol dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya proses penampakan hakikat yang sebenarnya. Dari waktu ke waktu. Kejujuran itu atau asidku letaknya di dalam hati yang nampak nanti di permukaan melalui lisan dan perbuatan. Jangan ada seorang hamba yang mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui itu. Tidak mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatinya. Dengan berbagai peristiwa yang seringnya di luar dugaan kita. Di luar sangkaan kita. Allah tampakkan apa yang ada di dalam hati. Allah singkap. Dimunculkan. Apa yang selama ini tersembunyi. Yang dia merasa bahwa manusia tidak mengetahuinya dan selama ini dia berhasil mengelabui manusia. Tahapan pertama dia berhasil mengelabui manusia. Mengelabui lingkungan. Mengelabui teman-temannya Sehingga dengan itu orang menyangka dia sebagai seorang yang soleh. Lingkungan menganggapnya sebagai orang yang lurus akidah dan manhajnya. Namun akan datang waktu ketika dia adalah seorang hamba yang tidak bersifat dengan as Muncul ke permukaan dan tampak. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap segala perkara yang kalian selama ini sembunyikan. Dalam ayat lain Allah menyatakan, "Inna Allaha mukhrijum ma tahdharun Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap segala apa yang kalian selama ini khawatir untuk tersingkap. Karena tidak bersifat jujur. Tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk berjiwa dan bersifat as-sidq. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ujian itu ujian yang dengannya muncul dan nampak tersingkap apa yang ada dalam kolbu seseorang, apa yang terbunyi tersembunyi selama ini melalui ujian anak. Anak kandung. Bentuknya beragam. Ada di antara ujian tersebut adalah anak kandung yang kebetulan diberi oleh Allah kecerdasan dan kepandaian. Sehingga dia unggul dibandingkan teman-temannya. Dia berprestasi dan terus meningkat dalam tahapan-tahapan belajarnya, melebihi kawan-kawan sejawatnya. Sampai akhirnya si anak ini tumbuh berkembang besar, dewasa dan ternyata subhanallah anak ini adalah anak yang ditimpa oleh penyakit ujub, penyakit bangga diri dan akhirnya dengan itu dia meremehkan teman-temannya dan akhirnya dia bahkan berselisih dengan teman-temannya. Di saat itu dia sebagai seorang ayah atau seorang ibu yang selama ini tahu anaknya adalah anak yang baik dan berprestasi menghalangi dia untuk bersikap sportif, ilmiah melihat segala sesuatu dengan kacamata ilmu din Akhirnya dia bersikap tidak ilmiah dan tidak adil, tidak sportif demi membela putranya yang selama ini dia banggakan, selama ini dia tahu dia adalah putra yang berprestasi. Berat dia untuk menerima kritikan orang bahwa anaknya bersalah. Sehingga dengan itu dia ikut arus penyimpangan putranya. Bahkan penyimpangan itu sampai menyentuh sendi-sendi manhaj. Dan dia pun ikut bersama putranya. Berapa banyak peristiwa. Seorang keluarga yang dulunya sebagai keluarga ahli sunnah. Menjadi keluarga hizbiyah. Bermula dari seorang anak. Yang sang ayah atau ibu tidak bisa menerima penilaian dan ucapan lingkungan bahwa anaknya bersalah ikut arus yang dijalani oleh putranya dan akhirnya sang ayah pun meninggalkan rel istiqomah ada seorang yang diuji melalui suaminya dia berasabiyah, membela suaminya, di saat itu diuji oleh Allah kejujuran manhajnya. Sudah sampai padanya dalil-dalil Al-Quran was sunnah bahkan nasihat dan fatwa ulama us sunnah tapi karena cinta suami. Dia meyakini apa yang diucapkan suami itu adalah benar. Akhirnya menghalanginya. Menghalangi sang istri untuk mengikuti al-haq. Atau sebaliknya. Peristiwa terjadi seorang suami diuji dengan istri. Sehingga tersingkap terbongkar kedok aslinya. Seorang diuji dengan mertua atau anak menantu sehingga mencegah dirinya untuk bersikap ilmiah mengikuti kawaid ad-din kaidah-kaidah agama yang diletakkan oleh para ulama kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menghalanginya untuk bersifat jujur di dalam bermanhaj terkadang diuji dengan banyaknya pengagum baik dari teman-temannya atau murid-muridnya sehingga berat baginya untuk dia dinilai salah apalagi sampai ditinggalkan dan dijauhi oleh murid-muridnya bermula dari perasaan senang dan bangga ketika mendapati lingkungan dan orang di sekitarnya mendukungnya senang untuk berada di sekitarnya mau selalu membenarkan ucapannya diuji oleh Allah dengan ini membuat dirinya lupa daratan dan menghalanginya untuk bersifat jujur dalam berakidah, dalam berdakwah, dalam bermanhaj. Tidak jujur dalam bentuk mengedepankan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin untuk terus mendapatkan simpati, dukungan dan pujian. Seorang kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui gurunya, ustadznya, syekhnya, Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebuah peristiwa terjadi menimpa gurunya, menimpa syekhnya, dia sulit untuk menerima kenyataan. Dia sulit untuk menerima kritikan-kritikan dan nasihat bahkan. Karena rasa cintanya yang berlebihan, melebihi cinta dia kepada prinsip-prinsip din, melebihi cinta dia kepada manhaj salafi. Begitu dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa taala terus menguji Allah mengatakan waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun dan telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai bentuk cobaan apakah kalian mau bersabar maksudnya bersabar dalam menyikapi saudara-saudaranya, lingkungannya. Ketika mendapatkan gangguan dari sekitarnya, dari lingkungannya, apakah dia mau bersabar? Seorang ahlus sunnah diuji dengan keberadaan ahlul bid'ah. Apakah ahlus sunnah mau bersabar? dalam menghadapi ujian-ujian yang muncul dari ahlul bidah. Apakah ahlus sunnah mau istiqamah? Di dalam menjelaskan dan membantah syubuhat dan abatil ahlul bidah. Begitu juga ahlul bidah diuji dengan keberadaan ahlus sunnah. Seorang ayah diuji dengan anaknya, seorang anak diuji dengan ayahnya. Seorang suami diuji dengan keberadaan istri. Istri diuji dengan keberadaan suami. Apakah masing-masingnya bersabar untuk menjalankan syariat Allah tetap di atas kaedah-kaedah agama? Atau dia tidak bersabar? Karena rasa cintanya kepada suami yang berlebihan melupakan dia untuk berjalan di atas kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip agama. Ya subhanallah. Akhirnya dia menyimpang. Lebih mengedepankan hawa nafsunya. Berarti dia tidak bersabar. Sementara Allah menyatakan atas birun. Apakah kalian mau bersabar? Seorang ustadz diuji dengan keberadaan umat atau murid-muridnya. Sebagian para murid dan umat ini diuji dengan keberadaan seorang ustadz atau seorang syekh waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai cobaan sebagai fitnah apakah kalian mau bersabar bersabar dalam bentuk tetap bersikap ilmiah menjauhkan dirinya dari mengikuti perasaan menjauhkan dirinya dari asabiyah atau taklid buta menjauhkan dirinya dari mengedepankan keinginan orang banyak yang Allah letakkan mereka Allah jadikan orang banyak itu sebagai fitnah sebagai ujian terhadap dirinya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun dan sungguhnya Allah itu akan menyingkap segala sesuatu yang selama ini kalian sembunyikan innallaha mukhrijum ma tahzarun Sesungguhnya Allah itu akan menyingkap segala apa yang kalian khawatirkan selama ini untuk tersingkap. Kita terus berada dalam proses ini. Kadang diuji oleh teman yang akhlaknya tidak baik. Menyakiti hatinya. Atau tidak jujur dalam bermuamalah duniawiyah bermuamalah urusan dunia dengannya. Dia dirugikan dalam muamalah transaksi duniawi dengan kawannya tadi. Subhanallah, suatu hari terjadi fitnah besar terkait akidah, terkait dakwah. Allah berbuat segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah memilih Siapa dan darah hamba-hambanya yang akan mendapatkan istiqamah dan siapa yang tidak? Subhanallah teman yang tadinya tidak jujur dalam muamalah atau menyakiti hatinya dengan ucapannya ternyata rasa sakit hati itu masih tetap melekat sakit hati terhadap kawannya mungkin sudah 4, 5, 10 tahun yang lalu terjadi peristiwa besar dalam dakwah dalam manhaj Allah takdirkan dengan kehendaknya yang maha mutlak dan maha adil bahwa si fulan yang menyakiti dirinya tadi itu berada di atas al-haq diberi taufik oleh Allah untuk mengikuti prinsip-prinsip salafi, mengikuti fatwa-fatwa para ulama kibar. Muncul dan terngiang-ngiang. Teringat kembali si fulan yang pernah menyakiti saya atau menyakiti istri saya atau menyakiti anak saya. Dia memilih ini, saya berbeda dengannya. Tentu tidak selugas ini karena seringnya itu akan terhiasi dengan kata-kata yang indah. Intinya dia harus bersikap berbeda dengan orang yang pernah menyakitinya atau menyakiti keluarganya. Atau merugikannya dalam urusan dunia. Subhanallah. Atau Allah takdirkan orang yang pernah menyakiti dia itu diberi kesempatan untuk balabul ilmi belajar dan akhirnya dia menjadi seorang pengajar, seorang ustadz, seorang mudarris. Allah beri taufik dia untuk bertaubat. Subhanallah, luka lama tidak hilang. Sang mudarris atau guru atau ustadz tadi diberi taufik untuk langkah-langkah berikutnya berjalan di atas al-haq. Mengikuti dalil-dalil Quran was sunnah mengikuti bimbingan para ulama, dia teringat, oh si fulan ini yang sok jadi ustaz yang dulu nggak jujur dalam berdagang, subhanallah. Yang dulu pernah merugikan saya atau istrinya pernah bermuamalah dengan istri saya dalam urusan dagang, tapi dia tidak jujur. Sekarang sok menjadi ustaz Ini bisikan dalam hati tentunya, tidak terucap dengan lisan. Kemudian dia memilih langkah dan sikap manhaj yang berbeda dengan orang yang dia anggap telah atau pernah menyakitinya. Subhanallah. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai cobaan, fitnah, ujian. Apakah kalian mau bersabar? Berapa banyak ikhwan kita yang dahulunya di atas manhaj salafi, di manhaj di atas manhaj ahli sunnah, sekarang telah jauh meninggalkan manhaj ahli sunnah karena sakit hati. Hari demi hari Allah tunjukkan contoh-contoh Ikhwani Fiddin Azani Allah wa iyakum Maka dari itu Rasulullah menyatakan Alaikum bis bisidqi Fa inna sidqa yahdi ilal bir Wa innal birra yahdi ilal jannah Wa la yazalu rajul yasduq Wa yataharra sidq Illa kutiba inda Allah siddiqa Betapa mahalnya as-sidq Kejujuran Mahal sekali. Kita merasa takut. Kita semuanya, ana dan antum insya Allah takut. Kita jatuh, terpelanting, gagal menghadapi ujian. Kalau kita lolos kemarin, selamat pada ujian yang kemarin, belum tentu kita lolos dan selamat pada ujian hari ini. Kalau pada hari ini Allah takdirkan kita selamat, melampaui dengan sukses istiqamah, besok menunggu ujian yang berikutnya. Maka Allah liyadharal mu'minin ala ma alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Tidak akan pernah Allah membiarkan kalian, wahai kaum mukminin, di atas kondisi yang kalian berada seperti ini tanpa terpisahkan mana yang jelek dan mana yang baik. Lah, pasti terus akan ada proses itu. Semua akan tambah. Mungkin dengan contoh-contoh akan membantu kita untuk ingat. Abul Hasan al-Ma'ribi di masa hidup Al-Syeikh Mukbil rahimahullah. Di masa yang dia kemudian menyatakan setelah wafatnya Syekh, Zahaba zamanul khawf. Telah sirna, telah pergi masa ketakutan. Abul Hasan dahulu banyak para talabatul ilm yang mengaguminya seorang yang kuat dalam bidang mustalah hadis, seorang yang kokoh dalam rijalul hadis, seorang yang pengetahuannya luas dalam usul fikih, menarik ketika menghadiri kajiannya, pelajarannya luar biasa. Abul Hasan, Abul Hasan, Abul Hasan. Sampai subhanallah Allah beri kesempatan dia berjumpa dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Dan di antara pertanyaan dalam perjumpaannya dengan Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah sempat dia bertanya tentang orang-orang yang mencela membicarakan asy-syaikhain dua syekh yang mulia Rabi bin Hadi al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi al-Wadi'i Bagaimana pendapatmu wahai syekh tentang orang-orang yang menjelekkan atau menjatuhkan dua syekh ini? Dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Orang yang mencela Syekh Rabi dan Syekh Mukbil satu dari kemungkin dua kemungkinan. Mungkin dia seorang yang jahil, seorang yang bodoh yang tidak mengerti tentang keduanya Orang yang seperti ini kita harus sabar mengajarkannya, memberitahukan tentang siapa itu dua syekh yang mulia ini. Atau dia seorang pengikut hawa nafsu. Mungkin dia hizbi yang merasa dibantahi oleh Syekh Mukbil dan Syekh Rabi. Merasa terungkap dan terbongkar kedok hizbiahnya dan syubhat-syubhatnya. Mungkin dia seorang pengikut hawa nafsu. Kata Syekh al Bani. jenis yang kedua ini kita memohonkan hidayah untuknya atau Allah hancurkan dia. Allah binasakan dia. Subhanallah. Apa yang terjadi sekarang? Mari kita putar video lama dan kita bandingkan dengan video baru. Video lama begitu indahnya dan suara rekaman itu masih tersimpan sampai hari ini. Ternyata Abdul Hasan adalah salah satu dari ahlul bid'ah yang paling dahsyat permusuhannya terhadap al-allamah Rabi bin Hadi al Madkhali. Hafizallahu taala. Muncul berikutnya Ali Hasan Al-Halabi. Bagaimana dahulu pujiannya dan sanjungannya, pembelaannya terhadap Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Kemudian mari kita bandingkan rekaman lama ini dengan rekaman baru. tentunya melalui proses ujian, fitnah muncul. Di situ laboratorium bekerja. Untuk kemudian terkuak penyakit apa saja yang ada pada diri seseorang. Tersingkap dengan satu tetes fitnah muncul. Allah tampakkan. Singkat cerita, potret Ali Hasan yang lama dibandingkan dengan potret Ali Hasan Al-Halabi yang baru. Bagaikan timur dan barat. Ya subhanallah. Yahya bin Ali Al-Hajuri. Luar biasa dahulu. Waliduna Sheikh Rabi Al-Walid. Syekh Rabi Abuna, Syekh Rabi, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Pada masa fitnah Abdul Hasan. Karena dia menampilkan dirinya sebagai salah satu pahlawan pada waktu itu. Subhanallah. Rabbal Arshil Karim. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maha besar Allah. Apa yang terjadi? Melalui proses. Bermula dari sebuah nasihat dari syekh. Untuk rujuk dari beberapa ucapannya yang menyimpang. Ternyata dia tidak jujur dalam rujuknya. Di depan murid-muridnya dia menampakkan tarojuk, mendapat, menampakkan rujuk, tapi di majlis-majlis khusus dia menyatakan, ya nih kita lebih baik dalam hal ini meninggalkan pembahasan ini dan tidak pantas kita menyelisihi ulama Syekh Rabi. Tidak ada pengakuan yang jujur tentang permasalahan itu. Berjalan waktu masih terus. Murid-muridnya pun menyatakan Syekh Rabi, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Waliduna, wal, waliduna, abuna, abuna. Sampai fitnah itu bertambah jumlahnya dan beragam bentuknya. Dan Syekh dengan tegas menyatakan Yahya al-Hajuri bersalah. Itu pada awalnya. Di atas mimbar dia mulai berbicara bahwa taklid itu tidak boleh. Syekh Rabi, Syekh kita. Tetapi taklid itu haram atau bihadal makna. Murid-muridnya juga demikian. Mulai menulis artikel-artikel atau syair-syair yang mengkritisi Syekh Rabi. Sampai pada titik akhir singkat cerita Syekh Rabi berfatwa bahwa Yahya al-Hajuri mubtadir haddadi dan seterusnya dari tahdir Syekh Rabi. Terang-terangan dia akhirnya tidak bergerak dari posisinya, tidak bergeming. Dan sekarang mencela Syekh Rabi dan murid-muridnya mulai menebarkan artikel-artikel bahwa Syekh Rabi itu adalah murjiah. ikut-ikutan menebarkan kedustaan-kedustaan kaum Haddadiyah. Subhanallah. Sekarang terang-terangan bergabung dengan Al-Haddadin. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Muhammad al-Imam. Tidak lama masih menyatakan Syekh Rabi Al-Walid ayahanda ayah kita. Syekh Rabi Syekh Rabi Nah, kita menunggu bagaimana fatwa Syekh Rabi. Kita jangan mendahului Syekh Rabi. Subhanallah, fitnah terjadi. Menimpa dirinya. Apa yang terjadi? Mana itu walid? Mana itu sang ayah? Mana yang katanya kita menunggu syekh, kita menunggu syekh? Subhanallah pada gerakan awalnya persis yang dilakukan oleh Abul Hasan Al-Misri. Tidak langsung secara frontal berhadapan dengan Syekh Rabi, tapi bermula dari orang-orang yang di sekitar Syekh Rabi itu menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Tapi nggak ditunjukkan mana berita yang nggak benar itu. Temui Syekh. Setelah terbukti bahwa itu memang benar-benar terjadi berita-berita yang disampaikan. Oh itu kata Abdul Hasan. Yang menukil peristiwa itu tidak memahami maksudnya. Perhatikan ya ikhwan, al-lisan. Sampai terjadilah apa yang terjadi sekarang. Mirip yang menimpa Muhammad al-Imam. Sekarang ini mulai mencari sebisa mungkin sandaran dari ulama-ulama yang masih dianggap bisa untuk diambil fatwanya, dikelabui. Wah, di, di Saudi itu atau di dunia ini ulama kibar bukan hanya di Saudi, atau di Saudi Arabia itu ulama kibar bukan hanya Syekh Rabi dan Syekh Ubay. Betul enggak? Betul. Subhanallah, ucapan ini sudah muncul di awal lahirnya fitnah sururiyah al-qutbiyah pada awal tahun 90-an. Yakni hampir 25 tahun yang lalu. Pada waktu itu yang jadi sasaran adalah Syekh Rabi, Syekh Muhammad Aman al-Jami, Bahwa ulama-ulama ini di, bukan hanya mereka. Ibn Bas, Ibn Bas, Al-Uthaymin, Al-Uthaymin. Tapi subhanallah, hawa nafsu. Sampai berjalan waktu terbongkar ternyata Syekh Ibn Bas mengeluarkan fatwa bahwa mereka itu dullal. Mereka adalah ahlu dolal. Begitu juga keluar fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah tentang mereka. Ibn Utsaimin dilewati rintangan fitnah yang pertama. Dia berjalan menuju rintangan fitnah yang berikutnya. Berusaha mengkelabui ulama. Mendekat kepada beberapa pihak dari kalangan ulama dengan membawa informasi yang sepotong-sepotong dengan harapan mendapatkan fatwa. Syekh Al-Fauzan mendukung Muhammad Al-Imam. Syekh Al-Fauzan membenarkan tindakan Muhammad Al-Imam. Setelah ditelusuri, nah ini. Biasanya memang ahlul batin itu sangat kewalahan kalau setiap perkara dirinci. Tidak dibiarkan pembicaraan itu umum-umum saja, mutlak-mutlak saja atau mujmal-mujmal saja. Ketika mulai dirinci, di situ mulai dia kelabakan, akan terbongkar. Subhanallah. Ketika ditanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan, tidak demikian ceritanya. Datang beberapa Yamaniyin atau masyayikh Yaman menemui Syekh Shalal Fauzan menyampaikan tentang peristiwa wasiqah dengan kaum Syiah Rafidhah tapi tidak ditunjukkan kepada Syekh Shalal Fauzan isi yang sebenarnya dari wasiqah itu. Kemudian dia disampaikan kepada Syekh Shalal Fauzan tentang sikap yang sebenarnya Muhammad al-Imam terhadap jihad yang ada di negeri Yaman atau bahkan terhadap Asifatul Hazm yang dipimpin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia tidak ditunjukkan bahwa Muhammad lima meyakini fitnah uh, jihad yang terjadi di Yaman adalah kita lu fitnah. Peperangan fitnah itu bukan jihad. Tidak disampaikan kepada Syekh Soleil Fauzan. Karena mereka tahu Syekh Soleil Fauzan termasuk ulama yang berfatwa tentang jihad di Yaman. Mendukung penuh secara ilmiah gerakan Asifatul Hazm Begitu juga ulama-ulama yang lainnya, Syekh Luhaidan. Subhanallah, ketidakjujuran ya ikhwan. Diuji seseorang dan akan tampak. Ikhwani fid azani Allah wa Ini sebuah adalah peristiwa yang kita berharap Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dan Allah selamatkan kita dari al-fitan. Bermula dari as-sidqu, kejujuran, keikhlasan niat. Allah tampakkan banyak hal. Maka dari itu saya menasihatkan untuk diri saya pertama kemudian ikhwanis salafiyin untuk selalu berhias diri dengan sifat as-sidq yang dengannya kita berharap Allah mengantarkan kita dengan taufiknya kepada kebajikan iman, kebajikan takwa, kebajikan ibadah, kebajikan manhaj dan dengannya Allah akhiri jalan hidup kita dengan jannatun na'im surga Allah subhanahu wa ta'ala mulai kita mengoreksi dan mengevaluasi. Tinggalkan segala hawa nafsu. Tinggalkan kebencian-kebencian yang itu lebih motifnya kepada urusan pribadi. Jangan sampai kebencian atau ketersinggungan pribadi mewarnai sikap manhaj kita dan sikap dakwah kita. Jangan. seorang bisa diuji oleh Allah untuk tersingkap apa yang ada di dalam hatinya dengan adanya kawan yang Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan. Kecerdasan, tingkat kemampuan faham yang tinggi, disenangi oleh teman-temannya, diuji oleh Allah. Dia bersabar enggak? untuk tetap bersikap ilmiah, meninggalkan hawa nafsunya. Atau dia akan mengedepankan ketersinggungannya dari kawannya, atau iri dan dengki terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada saudaranya. Walaupun itu dikemas dengan kemasan tawabu. Kurang apa Muhammad al-Imam selama ini mengemas dengan kemasan tawabu menasihati murid-muridnya jangan ada yang membantah ya. jangan ada yang membela saya katanya begitu sehingga murid-muridnya semakin kagum perhatikan Syekh Imam orangnya tawabu, sampai dilarang murid-muridnya untuk membela dirinya atau membantah demi dirinya berjalan fitnah subhanallah benar-benar mengenai dirinya. Muncul orang-orang sekarang di Ma'bar yang rajin menulis membela Muhammad Imam dan ditampilkan secara terbuka, dibaca juga secara terbuka melalui banyak media. Ya subhanallah. Kita berharap Allah mengokohkan iman kita di saat fitnah datang menimpa. Allah memberikan istiqamah kepada kita di saat ujian menimpa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami ini setelah kau berikan hidayah kepada kami. Jangan kau bebankan kepada kami ya Allah sebuah ujian sebuah cobaan yang kami tidak mampu untuk memikulnya, untuk menghadapinya. Jangan ya Allah, tolonglah kami di saat fitnah itu datang. Tolong kami ya Allah. Sesungguhnya kami ini adalah hamba-hambamu yang lemah. Dan doa adalah salah satu sebab terbesar keistiqomahan seseorang. Salah satu. Apakah antum mengira bahwa Alil Halabi tidak pernah berdoa dalam sholatnya untuk mendapatkan istiqomah? Apa antum mengira bahwa Abdurrahman bin Muljim tidak pernah berdoa memohon kepada Allah istiqamah? Ataukah kita mengira hanya kita yang berdoa kepada Allah? Maka doa itu salah satu sebab keistiqomahan. Maka seorang hamba muslim selalu menjalani ibadahnya, dakwahnya, manhajnya di atas prinsip al-khauf war raja. Terus demikian. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis tausiah pagi hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.